Dan di antara kebaikan yang kita kerjakan adalah sholat subuh secara berjamaah. Banyak fadilah dari sholat subuh secara berjamaah di antara fadilah salat subuh secara berjamaah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadilah yang kaitannya dengan apa yang ditunggu-tunggu oleh orang yaitu semangat dalam hidup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna syaitana idza nama ahadukum فإن الشيطان يقصد على قباكم ثلاثة أخر Sesungguhnya apabila seorang di antara kita tidur maka syaitan akan membuat tiga buah ikatan di tengkuknya. Faidah sayfadha wa dzakarallaha atau kemudian dia mengatakan kata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu bi kulli uqdatin la alayka lailun tawil. Dan setiap tingkatan setan itu mengencangkannya sembari mengatakan bagimu ada malam panjang. Jadi tidur terus. Terus tidur jangan bangun-bangun. Faidah saya wa dzakara Allah apabila orang itu kemudian bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana berzikir kepada Allah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Atau bisanya kalau memang belum bisa melakukan doa seperti ini. Misalnya melakukan doa atau mengucapkan doa alhamdulillah apa masih bisa kedap-kedap ya, berkedip matanya. Alhamdulillah masih bisa bernafas. Ya, Jadi berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena dibukakan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi harinya dengan ketaatan. Kemudian apabila seorang itu sudah berpikir, maka lepaslah satu ikatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ida tawaddaa in hallat Apabila dia kemudian berwudu, maka lepas lagi ikatan yang ke kedua. Wa idza shalla apabila dia kemudian sholat, jadi melakukan sholat subuh, syukur-syukur kalau masih bisa sholat sholat malam meskipun berangkat baru rakaat satu rakaat. Fa inna mudabbuqu min salihin qablakum. Karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ya, di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi sebelumnya, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, mereka salat sebagaimana salatnya kita. Ya, mereka salat sebagaimana salatnya kita, yakni ada rukuknya, ada sujudnya, ya. Persis gerakannya seperti gerakan kita. Jadi gerakan yang kita lakukan ini adalah sama dengan syariat sholat yang dikerjakan oleh umat-umat terdahulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam? Warka'i ma'ar rakiin. Rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang yang rukuk. Di zamannya siapa itu? Maryam itu hidupnya di zamannya Nabi Muhammad ataukah di zamannya Nabi Isa? Sebelum Nabi Isa. kan sebelumnya Nabi Nabi Isa. Ternyata sudah diperintahkan untuk rukuk. Berarti cara sholat di zaman Nabi Isa ada rukuknya atau enggak? Ada. Alhamdulillah kita sama cara salatnya dengan cara salat Nabi Nabi Isa dan umatnya saat itu, ini ada rukuknya. Dari sini para ulama mengatakan sholat kita ini sama dengan sholatnya orang-orang terdahulu. Ya. Kemudian juga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bangun kemudian sholat hatta tatafattar malam sampai kemudian apa kakinya pecah-pecah beda dengan kita ya banyak tidurnya sampai matanya yang nah, yang pecah-pecah ya kan. Nah, eh, ini apabila seorang sudah melakukan tiga hal ini, bangun kemudian apa? Dikir, kemudian berwudu, kemudian salat, saat asbaha nasiqan tayyiban nafas. Maka dia akan menjadi semangat. Tayyiban nafas. Jiwanya menjadi bersih. Maka Masya Allah, Alhamdulillah. Kita lihat nggak ada yang ngantuk ya. Ya, ya. Ini kenapa? Pengaruh dari zikir, wudhu, kemudian apa? Sholat. Ya. Apabila dia tidak melakukan, ya, kita bayangkan ya, orang bangun tidur nggak pernah zikir, orang bangun tidur nggak pernah wudhu, orang bangun tidur nggak pernah sholat. Kira-kira ikutannya berapa ribu? Sekali tidur saja tiga, ya sehari tiga, ya kan? Kemudian sebulannya sudah berapa? 90 kemudian setahunnya sudah jangan setahun lah ya 10 bulan lah ya 10 <laughs> bulannya sudah berapa 300 ya Hah? 300 kan 300 lah kalau 10 bulan kali 10 3000 ikatan uh panjang itu kalau orang Jawa bilang itu kayak butuh gimbal ya kan kok nggak kelihatan Ustaz ini perkara kayak dan kita harus beriman. Makanya terkadang di antara kita itu hatinya, jiwanya sumpah hari itu. Kenapa? Mungkin kita lupa berpikir kepada Allah. Mungkin kita wudhunya kurang sempurna. Mungkin sholat subuhnya juga kurang kurang sempurna. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini dengan sebuah amal yang insya Allah itu adalah tanda dari kebaikan seorang seorang muslim. Belum lagi fadilah-fadilah dari salat subuh. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya ma'al jama'ati faka'annama shalla nisfal lail." Barang siapa salat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia salat separuh separuh malam. Wa man shallal fajra fi jama'atin faka'annahu shallal laila kullah." Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia itu seakan-akan sholat semalam suntuk. Yakni isak separuh malam ditambah subuh separuh separuh malam. Dan walhamdulillah orang yang menghadiri sholat subuh itu adalah termasuk orang-orang yang dibebaskan dari sifat munafik. Karena tanda-tanda orang munafik itu sulit sekali untuk menghadiri sholat subuh ya asqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang yang dalam hatinya ada kemunafikan adalah apa? Salat Isya dan salat subuh. Walhamdulillah tadi malam salat Isya atau enggak? Jamaah atau enggak? Walhamdulillah. Belum ditambah lagi salat nya berangkatnya gelap, subuhnya juga semakin gelap. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walaupun kita ini, ikhwan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita berangkatnya gelap-gelap, jalan belum ada juga penerangan kalau dulu, kalau sekarang alhamdulillah. Ya, tapi relatif asalnya adalah gelap. Meskipun kita gelap-gelap-gelap di dunia, maka itu adalah cahaya pada hari kiamat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Basyiril masya'un atau basyiril masya'ina fi dhalam bin nurit tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira Orang-orang yang suka jalan di gelap-gelap. Dengan apa? Dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ustaz, banyak loh orang-orang yang suka jalan di gelap-gelap. Bukan hanya orang-orang saja Ustaz, termasuk orang-orang juga. Eh, kan? ya. Oh, yang kita maksud ini bukan hanya orang yang sekedar suka berjalan di gelap, gelap cari kesempatan, mana ada orang, mana tidak, masuk ke rumah orang. Bukan itu. Akan tetapi orang yang berjalan di gelap dalam rangka menghadiri sholat jamaah. Ya, sholat terutama sholat apa? Maghrib. Masih terang ya kalau maghrib ya. Isya dan subuh. Alhamdulillah. Ya, karena hari kiamat itu akan sangat gelap kondisinya. Kecuali bagi orang-orang yang diberi cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, dalam waktu yang singkat ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang dakwah Allah, tentang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsanu qawlan liman da'a ila Allah wa amil salihah wa qala innani al muslimin." Siapa yang bisa mengulangi? Wa man ah, siapa yang bisa mengulangi? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Terus wa amila salihan. Kemudian wa qala innani minal Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang suka berdakwah kepada Allah, mengajak manusia ke jalan Allah wa amila salihan dan beramal Wa qala innani minal muslimin. Dan dia berkata, saya adalah orang orang Islam. Para mufassir mengatakan bahwasanya orang yang melakukan tiga sifat ini adalah orang yang terbaik perkataannya. Jadi bagaimana? Kita ingin menjadi orang yang terbaik perkataannya harus terpenuhi berapa syarat? Tiga syarat. Ya, kata Allah juga Subhanahu wa taala dalam sebuah ayatnya dia mengatakan la la khaira fi min Tidak ada kebaikan dalam perkataan kebanyakan manusia. Tidak ada kebaikan. Illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin Au islahin bainan nas. Orang-orang itu bicaranya tidak banyak yang tidak bermanfaat. Kecuali orang-orang yang memerintahkan untuk bersedekah, memerintahkan untuk berbuat kebaikan, dan memerintahkan untuk berdamai atau mendamaikan di antara orang yang sedang berseteru. Berseteru itu apa? Berbis, eh, berkelahi ya. Memisah di antara mereka. Sampai pun mungkin bohong dalam memisah pun boleh. Ya, suatu saat ada seorang datang kepada Syekh bin Bas kemudian tanya, Syekh, sesungguhnya saya ini telah melakukan bohong. Ya. Kenapa bohong? Ya. Kata dia, saya itu ingin mendamaikan di antara dua orang sehingga saya ber berbohong. Akhirnya mereka mendamai. Apa hukum perbuatan yang saya lakukan, wahai Syekh? Kata Syekh bin Bas, perbuatan kamu itu boleh. Kalau mereka kembali bertengkar lagi, berbohonglah lagi untuk ya, untuk mendamaikan mereka. Maka tidak apa-apa. Jadi salah satu kebohongan yang boleh adalah bohong untuk apa? Mendamaikan di antara dua orang. Ya, Mas Badri, ya, mungkin lagi bertengkar dengan Pak Muhyid. Ya, jadi kan, Kemudian saya katakan, Mas Badri, kamu dapat salam loh. Didoakan setiap hari sama Mas Muhyid. Ah, masa? Mana mungkin dia mendoakan saya? Ya kan? Ketemu muka aja nggak pernah memandang. Ketemu dikit nunduknya Pak. Nah, luar biasa. Oh, saya. Saya dengar sendiri dia itu sering mendoakan antum bahkan doakan antum dalam sholatnya. Tak oh, benar, iya. Nah, kemudian juga saya datangi saya, Mas Muhib ya betul ya. Kiai itu mendoakan anda juga loh. Enggak lupa dia pasti tiap hari bahkan mungkin saya dengar berkali-kali enggak cuma satu kali. Yang benar masa iya. Akhirnya saya temukan karena Mas Sudah mendengar berita dari saya, saya enggak bohong, ya kan? Walaupun bohong pun boleh. Di mana letak enggak bohongnya? Beliau berdoa dalam salatnya, "At-tahiyatu lillah was-salawatu was-thayyibat, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillah." Salam bagi semua hamba Allah ya yang saleh. Ya kan enggak bohong loh. Ya, dia mendoakan dalam salatnya meskipun enggak assalamu alaihi ala fulan dan fulan. Nah, jadi bohong itu boleh. Nah, tidak ada perkataan yang baik kecuali tiga ini. Man amara bima'ruf Au sodakotin, au islahin bainan Orang yang memerintahkan untuk sedekah, orang yang memerintahkan untuk berbuat baik, orang yang memerintahkan untuk beristilah berdamai di antara manusia. Uh, perkataan itu ada ada enam macam. Ya, perkataan itu ada enam macam. uh, dua diantaranya kita boleh berbicara apa-apa dan empat di, antara perkataan tersebut lebih baik diam. Di antara perkataan yang boleh adalah perkataan yang jelas-jelas baiknya. Ya, 100% isinya adalah kebaikan. Contohnya apa? Baca Quran, kemudian zikir, kemudian ucapan salam, apalagi yang murni 100% baiklah, kira-kira apa? Baca Quran, Dikir, ucapan salam, apalagi? Sholat, ya kan dikir-dikir dalam sholat, apalagi? Banyak sekali. Ya, Kalau tayyib, ya akhir halus. Ini perkataan-perkataan baik. Kemudian di antara perkataan-perkataan itu ada yang kebaikannya jauh lebih besar daripada madarat yang terkandung di dalamnya. Nah, dua ini yang 100% baik atau yang kebaikannya jauh lebih banyak, ini boleh kita ucapkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ha? falyakul khairan au liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ada berapa pilihan? Dua. Berkata yang baik atau diam. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu eh, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dakwah itu adalah termasuk ahsanul qaul. Ya, akan tapi harus memenuhi tiga syaratnya. Syarat yang pertama adalah da'a ilallah. Kita itu berdakwah mengajak kepada Allah. Bukan mengajak kepada kelompok kita, bukan mengajak kepada uh, himpunan kita, bukan mengajak kepada pribadi kita supaya dapat pengikut yang banyak. Tidak, akan tetapi ilallah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku berseru mengajak kepada Allah. Bukan ad'u ila nafsi, tidak. Tapi ad'u ilallah ini yang pertama. Jadi orang yang ingin mendapatkan atau menjadi orang yang terbaik perkataannya yang pertama adalah dia harus berdakwah kepada semampu Jadi sebisa dia dengan didasari oleh ilmu ya nanti insya Allah akan kita bahas mudah-mudahan kalau ada waktu yang tersisa. Adapun syarat yang kedua, syarat yang pertama tadi supaya orang menjadi terbaik perkataannya, bapak-bapak, bapak-bapak, supaya orang itu menjadi perkataan, menjadi orang yang perkataannya terbaik, maka yang pertama adalah apa? Berdakwah kepada Allah. Paham atau ngantuk, Pak? ya. Yang kedua, ya. Wa amila salihan dan beramal soleh. Seorang yang ingin perkataannya terbaik, dia harus beramal soleh, memberi contoh. Sebelum dia berdakwah kepada Allah, sebaiknya dia memberi contoh, yakni beramal. Supaya kita tidak termasuk dalam firman Allah, ya, kabura 'indallahi an taqulu Sungguh berat kemurkaan Allah, sungguh besar kemurkaan Allah Seandainya kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Maka seorang da'i ilallah sebelum dia mendakwahkan ilmunya, ajarannya kepada orang lain, sebaiknya kita ini beramal untuk diri sendiri terlebih Ketika kita misalnya melarang orang lain untuk berbuat zina, naudzubillahi maka kita adalah orang yang pertama kali meninggalkan zina. Ketika kita memerintahkan orang untuk sholat jamaah misalnya. Maka kalau bisa kita ini justru orang-orang yang pertama kali di soft awal atau kedua atau ketiga jangan menjadi orang yang paling paling belakang. Oh, saya paling depan Ustaz kalau sholat ya. Depan mana? Depan pintu masuk. <laughs> Karena terlambat terus. Jangan begitu. Dulu para tulabul ilm para pencari ilmu, bapak-bapak dan e, jemaah rahimani wa rahimakumullah, para pencari ilmu, kunna idza idza aradna talabal hadis, ya, kata mereka, dulu kalau kami ingin mencari dan belajar hadis, namdur ila salati rajul. Maka kita akan perhatikan salat orang tersebut. Yani guru yang akan diambil ilmunya. Namdur ila salati rajul. Wa idza ahsana fi salatihi ahsana fi ghairihi. Kalau dia bagus salatnya insyaallah dia yang lainnya bagus. Walakin idza asa idza asa ya. Wa idza idza idza ahsana salatahu fa fi ghairiha ahsan. Fa nahnu najlisu wa nadlubu wa nahnu hadis minhu. Maka kalau sholatnya bagus, kita duduk, kemudian belajar dan mengambil hadis dari dari dia. Lakin idza nadharna anna salatahu sayyi'ah kalau kita perhatikan ternyata sholatnya kok buruk, maka nangsarif minum Kita jadi tempat Begitu. Nah, mungkin banyak di antara kita mungkin yang apa namanya? bahkan kita sendiri kadang melakukan sesuatu bahkan sholat saja sholatnya nggak karuan ya kan kita ini ya maka sebaiknya sebelum kita berdakwah Allah kita ini wa amilah beramal sholat perbaiki dulu amalan kita sehingga suatu saat ada cerita ini ada seorang ulama eh, namanya Ibnul Jauzi rahimahullah taala. Ya, Ibnul Jauzi ini dia adalah seorang khatib ahli berkhutbah. Sampai majelisnya terkadang dihadiri oleh ribuan orang. Ya, ribuan orang majelis dia. Dan majelis dia itu kalau dia sudah berbicara semua mata tertuju kepada dia dan menangis kadang. Karena perkataannya betul-betul apa? Menyentuh hati. Sampai-sampai pernah didapatkan di majelisnya itu banyak orang yang pingsan. Sampai meninggal dunia. Ya, nggak seperti itu. <laughs> Ya, kalau di majelis kita itu banyak yang tidur. Ya kan? Bukan pingsan. Ya, majelis Bapak Kultur. Baru satu kali menit berbicara, <laughs> ya kan? Sudah tidur. Ya, Berbeda dengan apa yang saya ceritakan tentang Al-Imam syafii ya kan? Imam Syafi'i itu kalau duduk di majlis itu seakan-akan punya kuping seribu Ya, Imam Syafi'i kalau duduk di majlis seakan-akan punya kuping seribu. Kaifa batu kalil ilm? Bagaimana semangat kamu, nafsu kamu untuk mencari ilmu? Oh, nafsu saya itu kalau dua telinga saya ini mendengar satu yang baru, itu semua anggota tubuh saya seakan-akan muncul kupingnya. Ya. Kan? <laughs> ya punya kuping seribu, ya istilahnya begitu. Kemudian seakan-akan mereka ingin menikmati ilmu yang baru tersebut. Ya, nah, ini Nabi Ibnul Jauzi banyak yang pingsan, banyak yang mati. Nah, suatu saat ya, dia didatangi oleh seorang budak. Budak ini adalah budak yang didolimi oleh majikannya. Ya, e, kemudian budak ini mengatakan, ya Imam Ibnul Jauzi, ya tolong sampaikan kepada batu Anda, kepada orang-orang supaya mereka semangat untuk membebaskan budak. Ya. Kan majikan dia hadir di majelis itu. Ya, tolong berikan nasihat supaya e, mereka itu membebaskan budak termasuk nanti saya juga juga dibebaskan sudah nggak kuat ini menanggung apa? Menanggung beban yang sangat yang dibebankan kepada saya dia mendolimi saya. Tidak mungkin seorang budak itu lari karena itu termasuk dosa dosa besar. Kemudian Ibn Jauzi mengiyakan. Tunggu cuma kok tidak juga khutbah tentang pembebasan? Jumat kedua yang budak hadir di masjidnya, enggak juga bicara. Jumat ketiga terus bahkan mau sanah awak lewat setahun bahkan lebih ini budaknya udah ngeleng. Ini Ibnu Jauzi ingat gak sama perkataan saya? Ya kan? Sampai suatu saat waktu yang ditunggu-tunggu yang mungkin budaknya sudah lupa, putus asa, pesan singkat dia SMS dia ke Ibnu Jauzi itu khawatirnya sudah dilupakan, tiba-tiba Ibnu Jauzi mengatakan dan menerangkan dan menghasung untuk membebaskan maka beramai-ramai mereka kemudian membebaskan budak. Termasuk budak itu tadi. Dibebaskan oleh pendidikannya. Setelah bebasawan, bukannya terima kasih, datang ke Ibnu Jauzi, protes. Ya Imam, itu pesan saya itu kan sudah lama dulu gitu kan. Kenapa baru sekarang kamu sampaikan katanya. <laughs> walaupun harusnya kan terima kasih ya, alhamdulillah walaupun sekian tahun belum ada sampaikan sekarang saya sudah sudah bebas kan begitu. Saya protes dia, kenapa kok gak langsung sampaikan dari dulu-dulu katanya. Kata Ibnu Jauzi, ketika kamu minta saya untuk mengasung manusia untuk membebaskan budak, saya itu belum punya budak. Ya? Jadi saya itu tidak bisa mengamalkan. Gimana saya mau mengajak orang untuk mengamalkan satu amalan, sementara saya sendiri belum punya amalan tersebut. Akhirnya saya nunggu sampai ada rezeki untuk beli budak, kemudian saya bebaskan. dia, ya, tadi itu baru dapat. <laughs> Ya, kan? Maka saya bebaskan budak karena saya berani berkata untuk mengajak manusia melakukan amalan tersebut. Kan beda kan? Orang yang mengamalkan satu ajaran, satu amalan, dia berbicara dengan orang yang belum pernah mengamalkan amalan tersebut. Tentunya malu-malu. Malu-malu dia bicara. Ya, bapak-bapak, ayolah kita sholat malam, ya kan? Susah ya sendiri kalau bangun azan pun datang omat ya kan. Ya. Gimana mau bicara salat malam ya kan? Gimana mau bicara salat jamaah lawang sholat di rumah aja bolong-bolong. Kan begitu. Ngajak istrinya, ayo deh baca Quran. Ayo nak baca Quran. tanpa sendiri. Ya, saya baca Quran, nak. <laughs> Ya kan? Quran, Mbak, Quran. Kitab suci kita ini Ya kan? Di mana-mana bisa dibeli walhamdulillah. Dibahas bahkan banyaknya gratis. Siapa saja bisa menikmati. Akan ya tapi Pak, Bapak nyuruh saya baca Quran, Bapak sendiri tidak bisa. Sampai satu kisah ini. Ada seorang ibu, ya, anaknya ikut TPA. Ya, ibu ini belum bisa baca Quran. Dia kebetulan pakai kata apa? Nah, anaknya ini suatu saat kesulitan baca baca Quran ya, yang cerita kepada saya ini adalah orang yang punya metode takifa e, eh, baca Quran secara cepat itu dia cerita langsung kejadian ini kejadian langsung diceritakan kepada dia nah, karena ibu itu nanti akhirnya belajar metode cepat baca Al-Quran dan Alhamdulillah nah suatu saat anaknya kesulitan baca Quran bu bu ini bacanya gimana bu gitu kan oh iya sebentar ya tak ambil kacamata dulu di kamar katanya Enggak keluar-keluar katanya. Bu, belum ketemu nggak sama saya katanya. Besoknya lagi, ditanya lagi, belum bisa. Khawatir kalau ditanya dia pokoknya alasannya kacamata. Belum bikin kacamata katanya. Sampai ya dalam waktu yang singkat itu berpikir gimana saya supaya kalau ditanya anak saya itu bisa ngajari. Betul. Ketika itu dia sempatkan waktu, ambil waktu sehari, dua hari, tiga hari baca Quran, akhirnya bisa dan ketika ditanya sudah bisa Pak menjawabnya. Nah, demikian. Ada usaha yang penting. Insya Allah taala bisa. Baik. pun sebaliknya orang yang dia mendakwahkan sesuatu, mengajak sesuatu, tapi dia orang pertama kali yang meninggalkan. Atau orang melarang dari satu perkara dan dia pertama kali orang yang mengerjakannya maka diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita katakan diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala apabila kalian menyampaikan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Ya, kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya akan datang pada hari kiamat seorang laki-laki ya di depan para penduduk neraka semuanya yu'ta birajulin kemudian ususnya itu akan tergurai fatandaliku bihi kama yandaliku kama yadurul himar kama yadurul himar uh, ala sebagaimana seekor himar yang dia itu menarik apa batu penggilingan batu penggilingan gandum dan batu penggilingan apa begitu ya eh, benang seperti tambang yang yang terburai kemudian digunakan untuk menarik batu penggilingan sehingga kemudian para penduduk neraka mengatakan dia ya bulan, "Ala ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar?" Bukankah Anda adalah orang yang senantiasa mengajak untuk melakukan perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran? Kata orang tersebut, "Bala amurukum bil ma'ruf wa la Saya memang orang yang dulu sering mengajak kalian berbuat baik, tapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Dan aku adalah orang yang dulu melarang kalian untuk berbuat jahat, tapi Aku sendiri yang mengerja, mengerjakannya. Kalau orang Jawa bilang ini namanya kiai sarkoni. Napa Bu sarkoni? Ini bahasa Jawa kan ya? Hah? Iso ngajar ning ora iso nglakoni, ya. Sarkoni begitu, ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini orang yang ingin menjadi ahsanul qaulan yang pertama apa tadi? Berdakwah kepada yang kedua adalah apa tadi? Beramal soleh, memberi contoh, menjadi kutwa, menjadi contoh orang-orang untuk melakukan amal soleh. Yang ketiga, wakala innani minal muslimin. Merasa mulia dengan Islam. Gimana mau mendakwakan Islam kok tidak merasa mulia dengan Islam? Kita harus punya harga diri. Kita ini harus yakin bahwasanya ajaran kita ini Udah, jangan seperti berdagang yang dulu pernah cerita kepada saya, ibu-ibu awal pertama kali berdagang pakai kerincing, tahu kerincing ya, keranjang itu, dia berdagang arem-arem, tahu arem-arem bapak-bapak? Arem-arem itu apa? <laughs> Makanan yang dari beras itu kan. Nah, kemudian di dalamnya ada kayak lontong gitu kan. Nah, dia datang pertama kali jualan, dia cerita. Dulu mas, ketika saya amal-amal pertama kali jualan, itu kerincingnya tak tutup pakai selendang ini. Kemudian saya keliling rumah-rumah. Bu, mau beli atau enggak, Bu? Kata uh, ibu yang punya rumah. Loh, memang kamu jualan apa? Enggak lah, ya pokoknya ibu mau beli apa enggak, katanya. Kalau mau beli tak buka, kalau enggak, enggak, katanya. Itu pertama kali. Malu dia menjajakan apa? Dagangannya. Loh, gimana orang mau tertarik kalau dia tidak merasa mulia dengan dagangannya? Beda dengan, ah, lemper. Enggak enak, tambah bayarnya. Ya kan? Kamu sudah makan satu kali, minta ganti, ya sini tambah bayar. Kalau orang sekarang mengatakan apa? Enggak enak, kembalikan ongkosnya. Kan gitu, enggak usah bayar. Kan gitu. Baik. Nah, orang yang punya agama Islam, ingin mendakwakan Islam, itu harus begitu. Dia harus i'tizaz bil Islam. Merasa mulia dengan Islam. Islam itu mutiara, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Bapak-bapak dan jemaah rahimahullah mutiara yang dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Kita harus bangga, yakin 100% bahwasanya inna dina indallahi Agama yang paling hak adalah agama yang di sisi Allah diridhoi oleh Allah yaitu agama Islam. Dan kita harus yakin wa may yabtaghi ghairal islam din ghairal islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama kita ini, maka tidak akan ditolak, tidak akan diterima sama sekali. Dan dia di hari akhirat nanti termasuk orang-orang yang Nah, bagaimana kita ini harus apa namanya mulia dengan agama Islam? Kita merasa mulia dengan agama Islam itu caranya adalah kita belajar, semakin mengenal supaya kita kenal Islam. Kalau kita nggak belajar tentang agama Islam, bagaimana orang itu tahu bahwasanya Islam itu mulia. Orang itu tahu tentang enaknya aqua gelas, aqua botol, air botol begini. Karena dia sudah mencicipi, mengamati, berulang kali. Orang itu tahu bahwasanya, oh ternyata merek ini bagus. Kenapa? Karena dia sudah mempelajari seluk-beluknya. Orang itu mengatakan buku ini bagus. Kenapa? Bukan hanya sekedar sam sampulnya. Tapi apa? Dia sudah mem membaca. Demikian. Jadi orang itu untuk merasa izzah dengan Islam itu harus belajar. Masalahnya terkadang kita ini merasa mulia dengan sesuatu padahal yang dipeluk yang kita peluk itu apa? Sama. Jadi jangan sampai kita cuma mulia mulia mulia tapi ternyata apa? Yang kita eh, apa namanya? amalkan itu masih belum sesuai dengan petunjuk agama. Jadi begitu. Ini tiga syarat supaya kita ini menjadi ahsanu Adapun masalah kedudukan kita, kondisi kita di tempat yang seperti ini, yang minoritas, maka dituntut seorang dai itu memiliki sikap lebih dibandingkan tempat-tempat yang yang lain. Ini masya Allah, alhamdulillah Pak. Di tengah kondisi yang semacam ini Pak, masjid Anda penuh. Ada di daerah namanya Gunung Kidul di Jogja. Kalau mau Jumatan saja, ya. kalau nggak ada yang khutbah, nggak ada yang imam, bubar. Di sini pernah buka Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nggak ada yang imam nggak ada yang bisa jadi imam. Akhirnya eh, di antara mereka ada yang inisiatif pak, ya meskipun nggak sholat Jumat, tapi mereka nyetel radio dengarkan khutbah di masjid. Setelah itu, ya Alhamdulillah, di tengah-tengah seperti ini, kita masih merasa mulia, Masya Allah. Sholat berjamaah ini luar biasa. Memang, ya, kata seorang yang mengatakan, dan ini mudah-mudahan uh, terpatri atau mudah-mudahan apa betul-betul terrealisasi pada bapak-bapak sekalian. Ya, jati yang bagus, kualitas jati yang bagus itu adalah di daerah Jawa Timur. Ya, Mas, di daerah mana itu? Madiun, kemudian Nganjuk, ya. Kenapa? Karena tanahnya keras, tandus. Jadi semakin jadi itu tanahnya tandus, maka jadinya menjadi kualitas nomor satu. Beda dengan jati Jawa Tengah, ya, karena dia tumbuhnya apa? ya tumbuhnya di tanah yang subur maka kualitasnya juga kualitasnya kasangan lah istilahnya begitu seorang yang tumbuh di tengah-tengah mayoritas yang non beragama Islam maka kita berharap justru dari situ akan tumbuh Islam saya pernah ketemu dengan teman-teman di eh, Eropa orang-orang Amerika bukan saya pernah ke Amerika ya. tapi saya pernah ketemu dengan mereka ya mereka itu minoritas tapi luar biasa kencengnya dengan belakangnya. Semangat mereka. Di antara mereka ada yang pernah menjadi prajurit perang Tabuk. Di antara mereka kalau datang jalannya gini-gini. Tahu siapa dia? Jalannya itu gini-gini. Siapa dia kira-kira? Bekas petinju kan? Iya. ada yang jalannya masih jalan, jalan, jalan. Kenapa? Pemain basket Iya kan? Basket yang mungkin biasa lompat-lompat begitu. Subhanallah. Mereka semangatnya luar biasa. Ya, taruhan mereka tidak malu dalam memelihara jenggot, menunjukkan keislaman mereka. Tidak malu pakai yang namanya apa? Ngaji. Nggak malu yang namanya sholat. Itu di Amerika. Ya, subhanallah. Jadi, benar. Dalam satu daerah yang sulit, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan apa? Semangat yang lebih dibandingkan kalau kita di Jawa mah ya Allah masjidnya banyak bang adanya kenceng-kenceng tapi yo ya imam yo ya muadzin ya ikomat ya makmum benar itu <laughs> sampai suatu saat ada teman saya mau berangkat berdakwah di satu masjid ngedrop ya kita drop masjid hari apa saat maghrib dia yang adzan dia yang ikomat, dia yang makmum, dan dia yang imam. Sendirian, toktil itu. Ya Allah, ini masjid atau rumah hantu ya? <laughs> Sampai kemudian dikunjungi teman-teman yang dari masjid yang lain untuk menjemput dia jam 9 malam itu. Jam 9 malam kok sepi ini masjidnya. Ternyata teman saya ketiduran di masjid itu. Kenapa nunggu jamaah nggak ada yang datang? Akhirnya dia belum sholat isya pula. Subhanallah kan tidak ada yang azan kecuali apabila didatangi masjid lah. Maka ini luar biasa. Benar kata orang mengatakan bahwasanya orang bangun masjid itu kayak orang bikin apa? Keranda mayat, betul. Tahu keranda mayat yang untuk nah mengusung mayat itu. Ya, ketika mau bikin bapak-bapak, ibu-ibu, kita iuran ya untuk bikin keranda mayat karena nggak mungkin kalau kita gendong kita bokong mayatnya. Ya, oh iya pak, saya urut kayunya, ya, saya pakunya, saya tukangnya, saya kainnya, saya besinya, ya kan? Semuanya pak ingin ingin maju dan menawarkan bantuannya. Begitu jadi, bapak-bapak alhamdulillah proyek pembikinan keranda sudah jadi dan selesai. Sekarang siapa yang pertama kali mau nyoba? <laughs> Ya kan? Mau oh, bapak dulu lah, ibu dulu lah, ya. kamu yang tua dulu lah, ya kan? Semua suruh nyoba nggak ada demikian juga sebagian masjid begitu. Ketika bangun masjid, masya Allah, saya karpetnya, ya saya catnya, saya semua listrik, saya pokoknya yang jadi imam, saya yang muadzin, saya makmum lah. <laughs> itu masih penting kalau gitu. Ya kan saya yang bagian apa membangun WC-nya, saya yang bikin pagarnya, saya ini, saya ini. Begitu dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia katakan apa? An-naum khairum minas <laughs> Ya. Subhanallah. Maka kita bersyukur. Ya, kita kita bersyukur. Nah, untuk berdak berdakwah di negeri-negeri yang semacam ini butuh eh, apa namanya? lebih banyak hikmah. Jauh dituntut hikmah dibandingkan di tempat-tempat yang yang lain. Apa kok itu hikmah? Sebetulnya banyak yang lain ya tentang eh, apa namanya? Eh, bagaimana cara berdakwah di negeri-negeri semacam ini. Akan tapi tapi saya cukup eh, satu atau dua. Hikmah itu adalah qaulun ma yanbaghi wa fi'lun ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Mengucapkan, melakukan tepat waktu, tepat perkataan, tepat per perbuatan. Ada tiga tepat. Itu namanya hikmah. Tepat waktu, tepat perkataan, dan tepat perbuatan. Jadi apa? Tidak setiap perbuatan yang kita anggap baik harus kita apa? Unjukkan sampaikan. Tidak setiap perkataan yang kita anggap baik langsung begitu saja kita sampaikan. Harus dengan pertimbangan yang cermat. Pilih waktu yang tepat. Pilih kesempatan yang sangat pas. Itu namanya hikmah. Ya. Dan diantara sikap hikmah, orang bisa berbuat hikmah itu adalah didasari dengan ilmu. Pak Orang itu nggak mungkin bisa bersikap hikmah kalau tidak punya ilmu. Loh, Ustaz, hikmah itu kan yang penting lemah lembut tau Ustaz. Oh. Hikmah itu belum tentu lemah lembut. Terkadang lemah lembut pada waktu dan kondisi yang ah, tapi terkadang apa? Gini <laughs> ya kan? Keras pada waktu yang apa? Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun berdakwah di Mekah. Bagaimana hasilnya? Minim sekali. Bagaimana cara berdakwah beliau di Mekah? Dengan keras atau lemah lembut? Lemah lembut. Makanya seorang syair mengatakan da'al Mustafa bimakkata muddatan walam yujab. Waqat lana minhu janibun wa khitabun. Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah sekian lama dan tidak dijawab dakwahnya. Tidak ada yang ikut kecuali apa? Sautil ya Sautil begitu, sedikit sekali. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lembut dan menyampaikan dengan perkataannya sangat lembut. Tapi falamma jaa wasayfi saltun bikati. Tapi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Mekah dan pedang terhunus di tangannya. Kapan itu? Fathu Fathu Mekah. Maka ajabu wa aslamu wa anabu. Berbondong-bondong mereka masuk Islam, taubat, kemudian masuk Islam dan menjadi bagus. Jadi terkadang apa? Ada kekerasan dan ada apa? Kelemah lembutan. Walaupun asalnya itu rifak. Asalnya itu lemah lembut. Karena maka rifku fi illa zana wa ma amsayin illa sana. Kelemah lembutan itu pasti akan menghiasi suatu perkara. Tapi kekasaran itu ya, akan merusak suara suasana. Kalau kita menasehati orang, ya, ada dua orang menasehati seseorang. Yang satu dengan lemah lembut, ditolak. Ya, kemudian yang satu menasehati dengan kasar, ditolak pula. Mana yang ada nilai plusnya? Yang lemah lembut atau yang kasar? Sama-sama ditolak. Yang lemah lembut. Kenapa? Karena ketika ketemu lagi, yang lemah lembut masih bisa apa? menyampaikan, menasehati berikutnya. Masya Allah, gimana kabarnya kamu? Khair? Iya. Enggak akan ada rasa apa? Dongkol. Tapi kalau yang nasihati kasar, ya ditolak sudahlah, kelas. Seakan-akan surga itu milik kamu sendiri. Sana, makan, makan itu. Ya. Begitu ketemu, ah, curahkan surga lagi. Datang ya, Itu. Kan? dengan surga. Kamu yang punya kaplingannya. Hinaan-hinaan <laughs> yang muncul dari mulut. Ya, mau dengar nasihat berikutnya? Salah, soalnya saya kalau ketemu dengan orang itu, ah, Istilahnya gitu ya. Saya eh, kata ketemu dengan orang itu payah. Demikian seorang uh, cerita diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Suatu saat ada seorang sedang uh, apa ngurusi pohon kurma, Pak tapi menjelang sholat asar. Datang seorang pemuda, pakai belebet-belebet begitu. Ya. Kemudian pemuda itu ingin menasihati orang itu, tapi dengan cara apa? Marah. Eh, kamu gak tahu ya, waktu asar sudah dekat ini, gak punya akal ente. <laughs> Iya kan? kamu itu gak mikir apa, waktu sudah dekat masih kerja sibuk dengan dunia, eh, taunya masalah dunia ini. Wow, turun orang itu, <laughs> ya kan? Bukan untuk mendatangi masjid, tapi apa? Untuk ngemplang orang itu. Akhirnya pemuda itu lari, ya kan? Lari ya ke masjid. Ah, kemudian dia konsultasi besoknya kepada masyayikh dengan ulama. Gimana saya berdakwah? Coba kamu dakwah dengan rumah dulu. Ya. Gitu kan? Tadinya kan dia pakai ini, kerukupan nggak kelihatan. Nah, pada hari berikutnya dia buka kerukupnya, kerudungnya. Kemudian dia rubah caranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya kan? Orangnya di atas ini. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa? Weh, Masya Allah perbuatan antum itu, Masya Allah kerjaan antum mulia sekali. Gimana, lancar ya? Lancar, Alhamdulillah, iya gini, gini, gini, gini. Oh ya, sudahlah, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan antum ya, melancarkan rezeki antum. Eh, tapi alangkah baiknya kalau anda itu turun dulu sejenak, yuk kita ke masjid. Ah, Masya Allah, luar biasa ajakan kamu. Loh kenapa? Kemarin ada pemuda datang sini, hampir ya, saja tak kemplang gitu. Ternyata apa orangnya? Tapi kalau dengan cara berbeda, hasilnya berbeda. Makanya terkadang kita keras, terkadang kita lembut. Bagaimana cara memilah-milah? Dengan ilmu. Makanya seorang da'i itu harus punya ilmu untuk bisa memilah-milah kapan dia berbuat lemah lembut, kapan dia berbuat keras. Lihat bagaimana Rasulullah SAW suatu saat keras, suatu saat lemah lembut. Datang orang Arab Badui ke masjid, wih kencing di pojokan masjid. Kalau kita apa sudah lu remuk itu Betul para sahabat pun begitu sudah bangkit begini para sahabat. Hampir saja itu dihabisi itu orang orang Arab itu. Kata Rasulullah SAW, tahan, tahan, tahan. Ya ya uh, biarkan, biarkan dia. Ini biarkan dia selesaikan kencingnya. Lah tuzrimu, jangan dipotong itu kencingnya. Iya kan? <laughs> Kata para ulama, Masya Allah ini Rasulullah SAW pikirannya pas sekali. Coba kalau lagi kencing dikejar, apa yang terjadi? Iya. Ya berantakan lah ya kan. Satu, tempatnya bukan memusat. Ya berantakan kemana-mana. Oh, ya kan. <laughs> Ini satu. Yang kedua, auratnya akan terlihat orang orang lain kan nggak mungkin sambil kencing kemudian ditutup gitu. <laughs> Lari dia, ya kan. Kemudian yang ketiga, sakit pak. Kalau berusaha menahan gitu sakit kencing. Kata Rasulullah, dahulu dahulu ditahan, ditahan. Da'u, wala tuzrimu, biarkan, biarkan dulu. Baru setelah selesai dipanggil, ya dia katakan, dielus, ya dipegang, ya. Inna hadhihi al kamu la tasluhu la tuqamu li salati wa lah La la tasluhu li salati wa wa qiraatil Qur'an. Masjid ini ditegakkan adalah untuk sholat, untuk zikir kepada Allah. Tidak pantas masjid ini digunakan untuk sesuatu yang bukan sholat dan tilawatul Quran. Hmm. Nah, sahabat sudah gini semua ini. Belum lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh malah. Sahabat, ambilkan ember, siram tuh. Sudah kencing, dilarang juga tidak. Bekasnya dia yang pel atau yang lain? Yang lain para sahabat itu. Yang lain yang ngepel. oh, ini pelayanan yang luar biasa, eksekutif ini. Apa hasilnya? Hasilnya Arab Badui tadi berkata, berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana Ya Allah, berilah rahmat dan kasih sayang kepada saya dan Muhammad saja. <laughs> dan jangan yang lain. <laughs> ya dia melihat sahabat masih pada apa? Pada marah masalahnya kan begitu. Subhanallah. Nabi di satu saat Nabi Muhammad SAW melihat seorang pakai cincin dari langsung cabut oleh Rasulullah. Sesungguhnya seorang di antara kalian sengaja pakai bara dari api neraka. Lempar. Kemudian ditinggal oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkadang keras. Tapi asalnya adalah apa? Ini semua tidak bisa dikerjakan kecuali dengan ilmu. Maka seorang dai harus berbekal ilmu. Apalagi di daerah yang semacam ini. Banyak subhat, ya banyak masalah-masalah syahwat orang itu bisa terhindar dari syahwat dan syubhat biidnillah adalah dengan ilmu dengan ilmu yang mewariskan ketakutan kepada Allah sehingga terhindar dari syahwat ya jualan pakaian dalam di jalan-jalan kan di sini banyak iya kan tempatnya tapi kalau kita punya ilmu ya tentang bagaimana menundukkan pandangan, bagaimana bagaimana dan bagaimana, maka akan semangat. Demikian juga juga kerancuan berpikir dalam agama. Ya, itu perlu punya ilmu untuk uh, menghindarkan atau terhindarnya kita dari apa? Dari kesalahan dalam beragama. Maka di antara cara berdakwah di negeri yang semacam ini adalah satu bekali diri kita dengan ilmu dan bersikaplah apa? Lebih hikmah ya lebih hikmah wallahu taala alam bissawab sallallahu ala nabiyyi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin masih ada waktu sekitar 6 menit barangkali masih ada yang bisa untuk bincang-bincang silakan silakan Assalamualaikum warahmatullahi Oh, iya. Masya Allah. Masya Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillah. Jadi, eh, juga Insya Allah. Insya sedikit tidurnya tapi sedikit tidurnya tapi tetap tidur gitu ya. <laughs> Ya, saya akan mengomentari yang pertama tentang apa tadi? Bagaimana sholat jamaah di sini seperti sholat Jumat. Ada perkataan seorang yang mengatakan bahwasanya kita ini tidak takut kepada Islam. Sampai sholat subuh mereka seperti sholat Jumat mereka. Untuk bayangkan, coba cari di masjid-masjid. Mana yang kita tidak menafikan, cuma sedikit, saudel gitu. Mana yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat? Saya datang ke masjid besar di mana? Yang dekat rumah itu? Oh, Palapa, ya, wih, petik, ya kan nggak sholat gede. Kalau saya hitung itu bisa ngitung eh, sekilat ya, itu 20 lebarnya 25 atau 30 ya. 35 salah itu malah mulai kan. Saya cuma ngitung antara tiang dan tiang, kemudian saya kalikan kira-kira jumlahnya sekian. Tapi gimana sholat subuh ini? Hmm. Tetap maksudnya gede. Iya kan? Tapi apa? Jamaahnya. Ada seorang yang komentar di Gunung Gede. Pak, sholat Jumat kita Alhamdulillah, eh bukan Alhamdulillah, sholat subuh kita juga sudah sama dengan sholat Jumat kita. Kok bisa Pak? Masya Allah ini. Iya kan? Masya Allah. Maksudnya gimana katanya? Iya bang, Jumatan nggak ada orang, subuh juga nggak ada orang. Ini gimana Islam mau jaya kalau seperti ini? Ya subuhnya sedikit, Jumatannya juga sedikit. Itu saya katakan tadi. Ya Allah, imamnya radio. ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Bapak memberikan semangat kepada Bapak untuk terus terus belajar dan Bapak-bapak semuanya di sini belajar dan belajar. Alhamdulillah sekarang media ya kalaupun nggak ada ustaz itu media itu sangat banyak ada TV Islam, TV Roja, ada TV Insan, San TV. Kalau yang asalnya Purbalingga, di Roja ada orang yang asalnya dari Purbalingga sambil ah, nostalgia bahasa napak-napak misalnya begitu ya kan. Kalau ada orang Bogor di sana juga ketemu dengan orang orang Bogor. Jadi subhanallah ya acara-acara di dalam TV itu 100% isinya dakwah Promosi itu nggak ada promosi peksodem Promosi waktu juga nggak ada. Tapi bagaimana ajaran jiwa, bagaimana membersihkan gigi dalam Islam, bagaimana berwudu. Uh, empat jam itu untuk berapa jam saya kurang tahu ya kan. empat jam. Demikian juga radio-radio yang lain. Ya, maka insya Allah Pak, semangat. Ya, karena kita ini tidak akan mulia kecuali dengan ilmu ilmu dan ilmu. Jadi harus belajar, ya harus belajar. Dan satu satu hal lagi, kita jangan sampai merasa takabur. Ya, kita jangan sampai merasa takabur. Artinya, mohon maaf saya terangkan tadi tentang jati tadi itu, hanya saya ingin memberikan bahwasanya mudah-mudahan anda jadi seperti ini. Tapi jangan sampai juga kita merasa bahwasanya kita lebih baik dari yang di luar di luar sana. Itu kita tetap pokoknya berusaha tingkatkan diri kepada Allah, kemudian semakin apa? menunduk kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak, ibu, bapak-bapak sekalian, ketika Fathu Makkah itu dia gini, Pak. Jadi ontanya dinaik itu sambil apa? Merunduk ini. Singgotnya itu sampai nempel di sini. Apa kesimpulan yang bisa diambil? Seorang itu semakin dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan Islam, apa eh, apa yadkhulun nasu uh, di mana surat uh, inna kal kautsar fasalli li rabbika uh, surat apa itu idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika begitu kuncinya kalau ada orang yang mendapatkan hidayah satu kita langsung ini bukan berarti aduh salah ini bukan tapi apa? Istighfar kita terus tingkatkan. Supaya Allah memberikan apa? Terus, terus, terus. Barangkali suatu saat pulau ini menjadi pulau yang muslim. Oh. Luar. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua, memberikan istiqomah kepada kita semuanya, berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, amal yang soleh dan juga mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan hidayah bagi orang-orang yang belum mendapatkan dan demikian yang bisa saya sampaikan waktu sudah sampai enam ya, barangkali antara bapak-bapak sudah ada kesibukan yang menunggu maka saya mohon maaf telah mengambil waktunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nasallallahu yarzuqana ilman nafi'a wa amalan salihah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh wa nuhibbukum billah saya cinta kepada antum karena Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di firdausnya nanti sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat kita sekarang ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.